Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan kitab Suluk Al-Asasiyah masih berurusan kepada penyakit-penyakit hati Wa anfa'ul asya'i fi izalatihi su'alul ulama billah wa bidinihi ahlil yakin wal khasyah wal zuhdi bid dunya. Cara kita menghilangkan penyakit yang berupa syak ataupun ragu terhadap Allah inggih punika dengan cara bertanya kepada ulama yang billah yang kemarin sudah kita sampaikan di mana mereka adalah ahlul yakin, ahlul khasyah, ahli takut kepada Allah dan orang-orang yang zuhud di dalam urusan dunia. Fa'ilam yusadif minhum kalau tidak bertemu dengan mereka falyandur fi kutubihimul lati allafuha fi ulumit tauhid wal yakin maka lihatlah atau sebaiknya orang tersebut melihat kitab-kitabnya para ulama yang telah mereka buat, telah mereka ciptakan khususnya yang berkenaan dengan ilmu-ilmu tauhid dan keyakinan. Mengenai yang paling dasar yang kita kenal di dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah nggih meniko, kita kedah kenal akoid seket, inggih puniko, sifat wajib bagi Allah sifat muhal bagi Allah sifat wajib bagi para rasul muhal bagi para rasul dan sifat jaisnya berikut keterangan-keterangan yang mendukung sebab kalau kita sudah memahami dari kitab-kitab tauhid tersebut, fa Allah apa yang dituangkan di situ akan benar-benar menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habasyi di dalam dawuh-dawuhnya bahwasanya Al-kutubu hadaiku tatafaqahu fiha. Kitab-kitab para ulama itu seperti halnya disebutkan seperti halnya taman-taman, seperti halnya perkebunan yang berisi beraneka ragam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, buah-buahan yang bermanfaat, yang nikmat kalau kita nikmati. Wa kadzalikal ulama Begitu pula para ulama. Jadi kalau kulon jenengan niki sering ngumpuli para ulama, sering moco kitabe para ulama, pak insya Allah hidup kita niki nikmat. Ruhaniah kita niku seolah-olah dimanjakan, kita masukkan ke dalam kebun-kebun yang indah, yang penuh dengan bunga-bunga, yang penuh dengan buah-buahan yang yang serba ada. Beliau mengambil sebuah isyarah di dalam Al-Quran. Wafil ardi qita'um mutajawiratu wa jannatum min a'nabi wa zar'u wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahid. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Inna fi dhalika la ayati liqawmi ya'qilun. Bahwa para ulama itu disamakan seperti halnya hadaik, seperti halnya Be, seperti halnya beberapa kebun-kebun yang berbeda-beda. Ada yang menghasilkan anggur, ada yang menghasilkan kurma, ada yang menghasilkan padi-padian. Dan kesemuanya itu adalah bersumber dari air yang sama. Yusko bima'in wahid. Disirami oleh air yang sama. Yang dimaksud adalah seperti yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mathalu ba'athani Allah min al hikmah wal hidayah kamathalil ghaisil kabir." Perumpamaan diriku menyampaikan hikmah dan hidayah dari sisi Allah adalah seperti hujan yang lebat. Di mana hujan itu kalau turun menghujani kitaun mutajawirat yaitu belahan-belahan bumi yang berbeda-beda tetapi saling mutajawir saling bergandengan yang menghasilkan berbeda-beda buah dan macam-macam tumbuhan. Bahkan di dalamnya dikatakan nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Buah-buahan itu dibuat Allah satu dan yang lainnya berbeda-beda tingkatan rasanya. Podo-podo dikatakan buah anggur, ada anggur yang hitam, Ada anggur yang merah, ada anggur yang hijau. Podo-podo pelem, wonten pelem sing namine mana lagi? Jadi anggur barmangan ki mana lagi? Ndineh ndineh. Ono podo-podo pelem ada yang arom manis. Sing paling enak cap ratu. Wah, iku sing bangsa ratuku, ratuku iki. Apa wae enak. Nyun pangapunten. Ini para ulama, para hadirin. Maka dikatakan irta'u riyadotal jannah. Masukkanlah diri kita, ruhaniah kita untuk ke lahan-lahan para ulama dalam beliau menyampaikan ilmu-ilmunya. Karena di dalamnya penuh dengan fawakeh, penuh dengan buah-buahan yang ruhaniah kita akan semakin bersinar, semakin bervitamin manakala kita masuk ke dalam apa? riadohnya, ke dalam taman-tamannya para ulama. Ada ulama yang khusus menerangkan tentang keyakinan. Ada ulama yang mengusung tentang mahabbah. Mahabbah ya macam-macam. Ono sing paling militan nerangke mahabbah li ahli bait. Ono militan mahabbah li ulama wasolihin wal auliya. Dan alhamdulillah kita ada di wadah Ahbabul Mustafa ini kalau boleh kita angen-angen, apa toh sing ora diterangke nok kene? Habib Muhammad menerangkan tentang ilmu fikih. Guru kita Maulana Habib Syekh dengan indahnya menyampaikan tentang cinta kita kepada Rasulullah. Bagaimana mencintai kepada Rasulullah, bagaimana mengarahkan kehidupan ini agar gugu karo Gusti Allah. Nah niki alhamdulillah mugi-mugi mawon kita sakit istiqomah sampai-sampai mawon sampai akhir hidup kita mugi-mugi ada di majelis yang seperti ini. Amin Allahumma. Amin. ngakno mawon kula mati pas lungguh ngeten niki pas ngaji. Amin. Amin sing tenanan ngono lah. Kaya muga-muga amine ikhlas mandi ngono Walastu a'ni bisyaki ma yajiduhul insan minal khawatir wal wasawis fi umuril iman bima ya'lamu butlanahu. Yang aku maksud di sini tentang makna ragu kepada Allah bukanlah ragu yang sifatnya niku yang biasa muncul di dalam hati yang berupa khawatir apa itu omongan-omongan hati sing kadang-kadang niku datnyen datnyen koyo koyo niku apa tenan toh Gusti Allah iki gawe akhirat. Apa tenan to besok ana surga? Mosok lah. Tapi sing hanya khawatir-khawatir wasawis-wasawis seperti itu, was-wasah seperti itu tentang urusan keimanan yang yang hanya yang jujur mawon lah. Manah kita kan sering timbul-timbul sing kaya ngoten-ngoten niku. Apalagi nek kumpul karo wong-wong sing ahlul waswasah, sing ahli meresahkan Umpami kita niki pun yakin bahwa nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Bahwasanya kamihlah Allah yang membagi-bagi bab rizki untuk urusan kalian di muka bumi ini, di dunia ini. Lalu karena kita sering kumpul sama ahlul waswasah, sing tiang sing sering, oh, iki piye to? Nek anakmu ora sekolah sekolahno sing dhuwur engko mangan opo? Engko piye to? Jadi ujung-ujungnya wong lurung ilmu itu bukan untuk no perintah Allah, ikhtiar luru ilmu boten untuk mencari ridhani Allah, untuk bagaimana hidup ini selamat, untuk bagaimana anin nes, ora butuh jaluk ring menuso, tapi tujuannya ku koyo koyo kesuksesan itu akan menjadi pangeran bagi kehidupan anak-anak kita. Lah nek jenengan kali kita kumpul karo tiang-tiang ngoten niku mesti pikirin, oh, eh, eh yo, apa tenan ya ini Gusti Allah ki janjekno nek bakal iki sing jenenge rizki ku bakal diparingi karo Gusti Allah nek nyatane nek ora luru ya ora oleh indah Nek nyatane nek ora usaha tenanan ya ora oleh ki Dia seolah-olah lupa bahwa banyak orang yang tenanan ora oleh ya akeh. Dia lupa bahwa banyak orang yang ikhtiarnya luar biasa tapi nyatane kosong oblong-oblong ya. Dia tidak seolah-olah mengingkari hal itu terjadi. Bahkan disebutkan di dalam risalah As-Sanusiyah niku kalau kita mengenal kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Di situ kita mengenal dua istilah, ada namanya istighna, ada namanya iftikor. Apa maknanya? Bahwa sing jenenge Allah kita anggap sebagai Tuhan, pengiran, rub, memiliki sifat rububiyah. Manakala beliau itu menyandang yang namanya is apa? Istighna. Apa itu? Kabeh bahwasanya Allah ora butuh marang sekabehane sing ana. Begitu pula ada makna iftikor di dalam makna la ilaha illallah. Apa maknanya iftikor? Bahwa semua selain Allah itu butuh karo Allah. Lah nyun pangapunten. Menawi kita kersoangan angen bahwa kabeh sakliyane Allah itu butuh karo Gusti Allah. Berarti dalam kaitan tersebut tidak ada sesuatu yang menimbulkan athar pada diri itu sendiri. Contoh, mangan orang mungkin nimbulno sing jenenge atar, sing jenenge dampak yang bernama warak. Minum tidak ada minuman yang memberikan dampak dari zatnya minuman itu sendiri bernama seger. Tapi yang ada adalah Allah menciptakan makanan ya makanan, warak ya warak. Minuman ya minuman, seger ya seger. Allah tidak butuh yang namanya makanan itu dibutuhkan Allah untuk mengenyangkan orang tidak. Allah tidak membutuhkan minuman untuk menyegerkan orang tidak. Tetapi kosok wangsule bahwa minuman itu butuh Allah bahwa makanan itu butuh Allah, sehingga tidak mungkin dengan sendirinya dia sendiri makanan mengenyangkan minuman nyegerke jadi nek diangen-angen kuwabih niki mboten wonten sing lepas butuhe karo Gusti Allah jadi tidak ada ikhtiar menentukan hasil itu tidak ada yang ada adalah kita diperintahkan ikhtiar itu urusan perintah urusan hasil itu urusan pemberian Jangan sekali-kali kita tabrak ke antarane kewajiban berupa perintah dengan pemberian. Karena Allah tidak membutuhkan urusan perintah itu untuk memberi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Ini malah hilang. Nah. Nah, monggo-monggo yang Ya, jadi nek nok jero manah niku kok timbul datnen datnen rasa-rasa kuatir karo Gusti Allah apa tenan ya apa tenan. Lah sing dimaksud ting mriki mboten syak, mboten mamang seperti itu. Kalau seperti itu hanyalah sesuatu yang disebut sebagai khawatir atau wasawis yang kita sering membaca kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil Anas, Yang dimana kalau seseorang menemukan hal tersebut bergejolak di dalam hati, yajidu eh, wa yajidu qalbahu musammiman ala khilafihi, tentu otomatis karena menang imannya hal-hal yang timbul tenggelam itu tadi tentu dihantam sendiri oleh batinnya sendiri. Oh orang, kowe kudu yakin Allah itu mesti begini, mesti begini. Jadi kalau pas muncul sesuatu yang ragu-ragu tapi sing hanya was-was seperti itu, tentu otomatis batin kita, hati kita yang disinari oleh iman akan melawan itu sendiri dengan sungguh-sungguh. Wa nafsahu karihatan lahu wa anhu dan karena batin kita sudah tertanam merasa iman, otomatis ujuk-ujuk kalau hati kita ujuk-ujuk ngomong sesuatu yang meragukan tentang Allah tadi ujuk-ujuk wah kok ngono toh hatiku Wuh, kowe kok iso mikir ngene to? Mbok yo ya sing ngandel karo Gusti Allah. Mbok yo ya sing ngandel karo Kanjeng Nabi. Lah seperti itu. Fa inna dzalika huwal waswasah. Itu disebut sebagai waswasah. Wa yakfil insan fiha an yakrahaha. Kalau ada timbul seperti itu, tidak melalui apa namanya tidak melalui ikhtiar yang menjelimet seperti awal tadi yaitu yang sampai meragukan secara total tentang Allah kalau sampai ono wong kok ragu seragu-ragunya sampai mikir opo Allah ki ono tenan tuh. Tapi memang benar-benar ragu, tidak hanya was-was saja, maka harus ditambani tenanan. Tapi kalau hanya was-was, cukup hati ini ngono tok, Mas. Kowe kok mikir ngene tuh? mbok Yoseng gugu. Mbok Yoseng tenanan ngandel muring pangeran. wajuk ridho anha wajastai yasta'idza billah. Lalu akhirnya hatinya disuruh melengos untuk omongan-omongan hati sing rodok ngendon-ngendoni iman tadi lalu kemudian beristiadzah naudzubillahi min dalik kita harus beristiadah. Jadi ujuk-ujuk kok no hati ujuk-ujuk piye to aku jane nek bengi iki ibadah malah hilang. iki piye ditku jarine aku nek bengi wis maca rotib wis ndonga inna nastaghfiruka wa nastaudiuka adyanana wa amwalana ya Allah kula nitipke tulung jenengan jaga bondo kula Gusti lah nyatane malah dicolong wong lah iki piye to lah nek ngoten-ngoten niku atine kudu ndang ditambani diantarane harus kita sering belajar tentang ilmu keimanan kula contohaken nek menawi didhawuhaken dening Imam Az-Zarnuji nek nganti hati kok ngomong ngoten niku Ayo jane aku ki piye to nek bengi wis ndonga jarine Gusti Allah nek ndonga ki diwehi uduni astajib lakum. Lah nyatane kok yo aku wis njaluk supaya bondoku dijogo kok nyatane seilang. Lah carane meyakinkannya begini nek cara Imam Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim nopo. Kalau memang sudah menjadi takdir yang mubrom, wis memang kudu terjadi ya pasti terjadi. Lah letak ikhtiar kita tadi malam kita baca doa, kita minta perlindungan, di mana itu reaksinya di mana? Reaksinya ada pada kalau Anda di waktu ditakdirkan Allah memang mengalami musibah ning bengine njaluk donga karo Gusti Allah, bak nopo berkait donga itu dimunculkan satu lewat kesabaran yang Anda miliki. Ujuk-ujuk pas kelangan niku sabare tambah. Nomor loro, diparingi jalan keluar. Jadi pas kelangan ngoten niku bengine wonge wis jaluk tapi tetap kelangan sebab pun ditakdir bromaken kali Gusti Allah ujuk-ujuk sabar gampang sabar gampang ikhlas sesuk ujuk-ujuk digenteni kali tiang oh, Allahumma amin dadi mboten kenging kok sing dadekno apa ragu-ragu ring janjine Allah iku jenengan rumat nang jero ati ku aja sampe kudu bener-bener ditambakno Syukur-syukur nek ketemu para masyayikh kita tak diaturke, "Yai, napa Bib? Kula tak matur ya, Bib. Jane carane kula yakin ngene-ngene iki piye to kok ati kula gampang kena penyakit mamang." kula kok kaya-kaya sering rentek sesuatu sing nulayani kalih ngilmu sing kula tampi niku dos pundi lah mereka itu disebutkan oleh Habib Abdullah fasallim li ahlillahi fi kulli mushkilin ladaika ladaihim waldihun biadillati kalau ada yang muskil kalau ada yang sulit khususnya tentang iman sampaikan kepada ahlullah padahal ahline Allah mereka ujuk-ujuk wadihun biadillati. Pasti memiliki jawaban yang karena dari munculnya dalil-dalil yang dimiliki bukan karena dalil secara kaulian tetapi karena batinnya itu benar-benar bersinar maka itu akan menjadi dalil bukti yang jelas yang wadih untuk memberikan jawaban pada setiap masalah yang kita hadapi Nah, mugi-mugi kita kumpul kumpul kali tiang-tiang soleh min ahlillah yang setiap kita punya kemuskilan di dalam batin kita benar-benar sakit enggal-enggal dipun tahlilakan dipun udarakan Allahumma amin cekap semantan sedaya lepat nyuwun pangapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tadi untuk menghilangkan keraguan-raguan. Itu sering terjadi pada diri kita. Kita ini kadang sering ya ya tadi nyalah-nyalah tapi kalau semenjak itu masih di dalam hati untuk menghilangkannya itu ya ditutup dengan keyakinan lagi yang kita ucapkan di dalam hati kita lagi. Itu sering sering terjadi. Dia ya bukan seperti itu satu hal yang salah. Tapi nanti kalau sudah selalu kita tekan, Insya Allah hal-hal itu hilang. Insya Allah hilang. Karena ya wajar setan ya karena jeridan. Setan itu menggoda manusia. Bagaikan jalannya darah ini maksudnya mungkin kowe kini nek ijik urip ini dalah getihmu ijik setan iki ganggu. Menurut, mati wes mandek setan, urusan no diwe. Karena jeridam itu berarti semenjak darah kamu masih jalan, setan tetap jalan untuk memproses kamu supaya jadi orang waras. Ya. Maksudnya karena jeridam itu seperti itu. Bukan setan itu mlebu ning ketemu, melu mubeng-mubeng ora. Karena jeridam itu maksudnya itu semenjak gue ketemu getihmu gue melaku. Itu Allah. Terus kadang orang itu juga saya ini sudah tadi katanya Abdullah Sa'ad enek uang gue mengatakan saya sudah ratet bocor. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi wala malah kelangan. Saya sudah baca ini malah kelangan. Sebetulnya kalau kamu mau tahu, justru misalnya setelah saya bismillah membaca Allahumma ya Allah saya titipkan semua harta saya, anak saya, misalnya hartanya hilang. Kita punya harta kira-kira 10 juta hilang kira-kira orang yuto. Pagi nesu, lah piye wis tak titip kok malah ilangi terus piye? Nyeng jero ati ya. Itu sebetulnya kalau mau tahu sajane arep ilang 10 yuto. Kalau sing kuasa dijupuk gorong juta tok wis seneng Terima kasih ya Allah, tidak 10 juta yang hilang kerong juta Matur nuwun Gusti lah, mestine ngono. Iki gara-gara mau bengi aku maca ratep ilange gorong juta tok. Coba aku ora maca ratep ora maca ilange kabeh sawakku ya melu ilang. Nah, ini punya sifat begitu, adem. Wah, malah hilang anu. Donga delalah motore anyar. Tulung beb, anak Bapak Yai niki dipun toyo toyone gebyur kelak Urung rampung sing gebyur lungguh mlebu ilang motore. Lagi <laughs> piye ora mandi ki kiai niki abiwe ora mandi, udu ora mandi. Kui sebetulnya kalau tidak digebir mau orang didongoni, dongane lho ya masih didongani orang digebiri, didongani mau hilang sak kowene, tabrakan mati, ngono lho. Dadi kowe iki mampir goni kiai iki kalau Gusti Allah dislametke. Sing ilang gor motormu tok awakmu jek urip, golek motor neh, ngono lho maksudnya sing kuasa. Dadi adem terus. Jadi tidak nyalahkan Allah. Alhamdulillah Gusti. Coba kui mau motor tak tumpai jelas nabrak, tabrak kau neng Bintaro kui malah ramu mumet. Jangan ya nundut alhamdulillah sing ilang kur motorku tok awakku ora ilang. Lah gitu nek awakmu ilang imane lah kuwi itu wajib kita wis nangis guguk. Nek kur ilang benda-benda iki sak karepe lah. Wong awake biyen iki melek moto ning dhuwur ning donya iki ora kelamben. Ada orang lahir langsung pakai jin. Ora enak. Lahir nganggo jin terus langsung kacamata nang nganggo riban ngono iki iya, ora mungkin. Jadi lahir ki udah blujut ngono kuwi metu delalah diilang kabeh ya alhamdulillah biar aku ya ora apa-apa. Ngono dijadikan alhamdulillah alhamdulillah insyaallah tambah yakin. Ada orang ragu-ragu terus sama Allah. Allah ki poe enek apa ora ya? El Allah ki biada itu kalau saya saya masih ingat ada cerita kalau salah Imam Ahmad atau siapa. Masih kecilnya beliau waktu itu para ada rojo yang Rasulullah tanya. Takok iki nyeleneh sebelum ada Allah itu ada apa? <laughs> Kurang ajar sing takok. Kowe nek takok ning arepku ngono malah tak lentu sing alot ngono sisan gendang keleleken gendang mati. Hmm, hmm, hmm, ngono lek mati sisan lentu. Sebelum ada Allah kok ada apa? Tapi ulama ya pintere jawab. Coba Pak Raja, Pak Raja. Hitungan 10 turun sampai ke 0. 10, 9, 8, 7, 6, 0. Sebelum 0 itu ada apa? Ora jawab. Lah kowe iki sebelum nol aja ndak bisa jawab kok sebelumnya Allah ada apa kok takok. Akalmu kuwi lho, sakalah to. Sebelum nol itu ada apa? Ndak ada apa-apa <laughs> ora iso ngomong. Sebelumnya nol itu ada apa? Ndak tahu saya. Ya wis kok dadak sebelum Allah kok takokake kesuwen kuwi ada. Angka sing mbok omongke kowe ora iso anu. Terus tanya lagi, Allah itu saat ini sedang apa? <laughs> Oh iya. Ya kurang ajar to takoke kaya ngene. Allah sedang apa? Ya siap Pak Raja turunlah kamu dan saya tak naik ke atas. Nah kok ngono? Lah is iya ngene iki. Piye Saat ini kalau kamu mau tahu Allah sedang apa, Allah telah menjadikan raja menjadi rakyat dan rakyat menjadi raja. Selesai. Lah kok ngono tok? is iya ngono. Lah kowe takok tok, Gusti Allah saat ini sedang apa? Kamu saya suruh turun di tempat saya nang ngisor, aku tak munggah nang dhuwur dadi raja. Jadi saat ini Allah menjadikan raja jadi rakyat, rakyat jadi raja. Ora iso ngomong raja, wis nyingkira wae. Wong alim ki enek wae jawabane. Tapi nek wong bodho karepmu, gelem ngene ora gelem ya wis ngono kan. Tapi <laughs> iki ora ora jawaban ini gelem ngene ora gelem ya wis. Pokoke sing penting kudu manut, ora manut kebiasa ya tonyo lagi. Ini bukan jawaban ngejak bantu. Ya, nah itu tadi. Sedang apa Allah? Sedang merubah, memindahkan raja dari rakyat, rakyat dari rojo. <laughs> Iki enak jawabannya agak cerita nih. Ya, sudah sering saya sampaikan, ikhtiar itu bukan menuju ya gini. Ikhtiar itu bukan satu-satunya ya kunci untuk kita berhasil. Tapi ikhtiar wajib dilakukan. Keberhasilan di tangan Allah. Semua ikhtiar, alah, banyu sing mbok ombe kuwi tanganmu. Itu kalau Allah tidak mengedaki masuk mulut ya orang tekan mlebu. Allah mbeu. Ngono lho. Cuma nek banyune ning dhuwur ngene tok, ya Allah, katanya engkau yang menakdirkan semua. Apa kata takdir? Ya menteleng ngono ngene terus. Ya Allah, saya ngelak kepingin ngombe Gusti. Menteleng ngene tok. Ya sama kata takdir. Wis mati gara-gara apa kata takdir? Akalmu. Gusti Allah yang mengatakan ikhtiar. Cekelen nganggo tanganmu. Ini tangan sih memberian Allah. oh, ki ya Allah kan wis. Unggah kiri ya karena Allah juga. melebu lambe, melebu mulut ini juga karena Allah. Tekan jero ora ya karena Allah. Metuneh ya karena Allah. Ngono Jadi jangan kamu mengatakan bahwa ini semua ini oh ini ikhtiar saya. Kalau saya tidak ikhtiar begini tidak mungkin jadi. Sopo sing ngomong. Tidak ada manusia satupun di muka bumi ini bisa. Alah, kon guys yang paling cilik we, nyamuk. Kon gawe nyamuk Orang saya yang gede-gede. Nyamuk kon gawe, orang iso manusia. Nyamuk-nyamuk, nyih ya, sakmono. Kemaki-kemaki kon gayo nyamuk, nyamuk kayak nyawa kon mabur. lu Ora iso. Ngono kok sombong mendodrun. Apa sing arep sombong ke saya Abu Bakar Siddiq mengatakan kamu mau sombong apa? weteng mugi WC umum. Mudeng, kowe iki bendina keliling gawa WC umum. Lho kok iso, Beb? Lah buktinya ning nggon weteng kon bukane ora Maaf-maaf sing biasa nak kentut tuh kan ya ngono mambu. angine tok mambu apa nang jero ne le WC umum ngono arep mbok sombongke saya <laughs> saya apa drendren kowe coba misalnya kon nyuting dek pas di dalam WC wong sing sugih miliaran pas dodok nang WC kon nyoting kula raine padha karo wong fakir padha wae <laughs> nek ora percaya kon nyuting. padha WC kabeh Cuman gayane sih mbok pangan karo sih mbok ombe iki beda karo sing fakir. Fakir mangan puhung, kowe mangane anggur ngono tok. Metune sama. Cara ngetokne ya padha. Apa nek wong sugih iki terus ngetokne karo turu? Ora, padha wae. Cuman malah luwih penak wong kere-kere dua Ndodok metu kabeh. Wong sugih arep nang nggon dodokan ur kangelan golek dodokan sing lungguh, sing model malah opo Ya wis berarti wong sing neriman wae. Nomponan Gusti Allah sing kae jenengan apa Maka tadi saya mengatakan wadah yang tidak membedakan VVIP dan VIP itu wadah majelis itu. Kabeh padha. Cuman yang membedakan takwanya satu dengan yang lain sing mungkin sing ngajar jika nggon ning ngarep gunane kono ben ketok. Wong ngadep ngarep kabeh sing ngajar ning mburi kira-kira waras ya ora waras sing ngadem ngarep kabeh sing ngaji ning burine kene-kene. Hadirin dan hadirat yang dirahmati, sing ngomong di ngaming orang ketemu, mesti di depannya. Jadi nek sing didokok ning ngarep-ngarep ini bukan VIP. Ini maksudnya ben ngomong dirungokke karo sing ngrungokke, <laughs> sing ora ya karepmu. Lah maksudnya itu lho, itu itu tok. Beda ada beda. Coba Anda naik pesawat. Ora iso bayar piro Bayar 5 juta. Oh ya masuk depan dhewe, VIP. Lah yang bayarnya cuman iya, ya 300.000 ya mburi dhewe, cedak sayap mburi ngono kuwi. Dadi nek kena angin rada goyang sithik, goyangnya krasa banget mburi. Ini Arab nang diwe hotel. Denmu orang 200 ya golek ngisor. Ngisor iki maksudnya ya cedak-cedak bangsa kipas angin, kipasnya e muni kror. Kror. Satu seket arep kipas halus. Apa nenek saya kata ibu tangi benar di kampungnya nying jero. eh tangi. Dodol eh bangun, ini bangun. Sudah take out ngono kuwi. Cuma nek sing VIP arep anu enek tingtung. Tingtung. Bisa saya bersihkan kamar Bapak? Lha di ngono kek sebab bayari pira 3 juta. VIP. Lah sing bangsa 150. Eh, eh dodoki. Eh tangi tangi tangi betul betul Tak resik oh no Sing 3 juta. Tingtung. Di situ ada jangan mengganggu. <laughs> Enek cantelane. Lah sing 100.000 go randuk tok sing dicantelke. Metu dilap karo sing dhewe mikir-mikir-mikir kan gitu istilahnya. Ini nek kepingin jadi VIP takwane ya diunggahke. Nanti neng surga ya VIP, ngono lho. Bukan surga kok dodok-dodok ngono ora. <laughs> Insyaallah nek VIP-nya surga itu apa wis ora mikir bidadari, orang mikir apa-apa, bidadari nyedak oh minta maaf, saya tidak butuh Anda. Lho ngono kuwi. Lah butuhmu apa? Aku butuh perjumpaanku kepada Allah dan Rasul. Kowe ora tak butuhke. Iya, lho aku ki ayu, ora ketok ayumu nek aku ketemu Rasulullah. Terus ketemu Rasulullah kabeh sing enak ki elek. Lho ngono lho. Sebab apa sudah lihat yang terbaik. Beda nek model saiki, makanya nek milih ki sing Sing paling ngono lho maksude. Jadi nek kowe milih sing kurang-kurang lebih sithik ya ketok sing enak lebih ya minggat. Golek sing liyane. Misal gini. Awak dhewe terus jujur wae jujur. Wong lanang adalah bojo. Wis tambah umur, umur swidak. Sing lanang rodok ketok ganteng sik gagah sithik ngono wae. Ketok wong wedok umur 15 tahun jalan nglirik ya wajar. Biasanya ndelok bojone swidak tahun si kempet ngono Ada Pak, karena ada yang lebih ngono lho. Orang itu lebih suka kepada yang lebih itu wajar. Supaya tidak ada timbul gini-gini, cintai yang paling-paling ini siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek cintanya sama Allah dan Rasulnya kuat, sing liyane ora ketok. Wong wedok ayune kaya apa? Lha ora ketok sebab enek Rasulullah. Ngono lho. Jadi wong Islam-Islam ini kepingin selamat, orang ngalor ngidul pikirannya, cintai Allah dan Rasulnya itu kuat tenan. Jadi ada gangguan-gangguan selip-selipan bangsa korupsi-korupsi. Oh, ora butuh kowe, aku butuh Kanjeng Nabi ya. Ini saya kasih 5 miliar untuk Anda. Oh, ndak butuh, butuh Rasulullah. Aku tak tampa saiki seseorang ketemu Kanjeng Nabi, percuma no aku. Wis pengen minggat to kono Nanti anu jabatan peduoten jabatan saya saya ndak apa-apa. Yang penting saya nanti bisa ketemu Rasulullah. Ngono Tapi kalau kita ndak mikirkan ke situ ya, mesti terus kurang terus. Lah mikirnya bangsa urusannya dunia nggih, insyaallah. Eh, nanti Ustaz Muhammad anu akan melanjutkan masalah anu arkan shalah itu. Setelah tadi takbir ini nanti Fatihah. Tapi di sini itu tadi terus ikhtiar. Saya minta anak-anak mudaku dadi anak-anak muda yang ikhtiar. Zaman saat ini golek gawean memang rada angel. Aja bingung UMR UMR Gaji apa Gaji Upah minimum regional apa apa kuwi. Ora usah bingung upah. Wong awakmu kuwi ora ora patut diupahi. Kowe iki ora patut entuk upah. Patut iki entuk rezeki. Ora entuk opah, opah buat apa? Lanjut jenengan geger masalah upah, geger masalah ini ya ora rampung-rampung. Geger kowe iki salatmu wis beres apa urung? Nek solatmu beres, ibadahmu beres, karo wong tuwa beres, karo dulur beres. Alah, Orang nganggo UMR ki ora nganggo Gusti Allah los. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti pasti pasti dikasih rezeki yang tidak masuk dari akal kita dari mana rezeki itu datang. Lah nek geger UMR terus ora entuk apa-apa. Wong demo terus geger UMR. Geger ini gimana Beb kehidupan kita ini terlalu sudah terlalu minim Beb. Gaji di perusahaan itu cuma 700 ribu. Kami punya anak lima loh. Sopo sih ngomong kerja ini kono. Dan tidak ada kerjaan lain ya wis mati kerja ini kono. Tak bingung tak? Kamu nusuruh kerja di sana Mungkin pitung atus. Ribut minta undaan. Bosnya orang gelem undaknya orang gelem metu. Ngamuk bosnya kamblengi. Ini bukan sifat umat Nabi Muhammad. Ya? Sifat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak cocok kepada satu perusahaan, dia nyingkir. Dia cari kerjaan yang lain, bukan misui yang dua kerjaan. Ngono wae. Lah kalau gitu sih kita nggak bisa apa-apa, Beb. Dikuasai wong sing kerja. Nek aku ora kerja kono ku wong liya kerja yo ya spend. ben. Wong kerja itu bukan mencari rezeki kok. Kerja ki pantes dadi wong urip. Jenengan nek nganggur ning omah turu terus diomongke wong. Iki kok turu terus iki ora kerja. Kan ngono ta? Ya wis bismillah kerja. Entuk orang entuk pokoke sing penting kerja sik. Dibarengi dengan takwa pasti dapat. Loh, Allah luar biasa. Dan menurut akalmu kowe iki akal kadang kanggo kadang ora. Kok menurut akal saya, oh, akalmu ki sajane nek diirianmu ya sudah agak kurang. Wis rada ciut akalmu. Soalnya selalu ngakali Allah. Allah coba bukti-buktinya Allah ini luar biasa. Coba jenengan dari nol tahun sampai umur 50 tahun ini sapa sing ngopeni? Bapak napa mbok? Mboten. Bapak sama mbok itu sebagai jalanan aja untuk ngopeni kita yang sama Allah dikasih amanat kita amati anak tak amanati anak urusono ya urusono itu Allah pun juga bertanggung jawab aku tidak ciptakan engkau sia-sia he menungso aku ciptakan engkau ini semua manfaat kalau kamu mau pakai manfaat itu contohnya gue kita cipta lah kayak kayak kelambi malah orang bogo salahmu dewe dah Wong kelambi ki dingin Gusti lah gue kita kayak kelambi kelambi ini mbok ndi mbok dokok ndi tak tak gadekke Gusti Lho salahmu kek ikan klambi malah mbok gadekke. Klambi iki dinggo dienggo gadek-gadean. Klambi iki nggon salat, klambi iki nggon klambi napa? Klambi takwa. Wong takwa kok digadekkan sama dunia. Alah dunia iki cepet entek. Buktine wong-wong sing nyekel emas pirang ton kena tsunami ndek iki ya entek emas sak wonge. Ya ta? Satu menit tok. Lan jenengan kan ngertosi to Gusti Allah itu sudah janji macam-macam dadi ya wong sing wedi karo sing kuasa. Tadi pagi itu kita baca di Masjid Riyadh itu. Ada satu orang itu orang yang dikatakan ulama itu wong sing wedi karo sing kuasa. Nek wong alim ora wedi karo kuasa berarti udah alim, ngualim Wih, Kuwi mbah ora mudeng. Enak eh, pinter wong pinter, lambene pinter, kuabahe pinter tapi kalau sing kuasa wani. Buktinya apa? Kadang tidak sholat. Buktinya apa? Kadang ngapusi. Buktinya apa? Kadang cuma mencari dunianya aja. Ini bukan orang alim. Orang yang alim adalah orang yang takut sama Allah. Ada satu kejadian diceritakan di zaman Sayyidina Umar ada satu orang itu dipanggil sama wedok wayu banget. Dijak ning omahe. Mas mampir ning omahku nggih. Sampai ke rumahnya situ perempuan masukkan ke kamar dan perempuan ini telanjang bulat. Wih, sing wedok sing lanang iki bingung ndelok wong wedok udah wae ngono. Langsung bluk geblak pingsan. Semakut. Gara-gara ndelok wedok iki udu, semakut gara-gara wedi. Nek awake dhewe semakut gara-gara kok ora bodho karo bojoku ya kan kuwi semakut. Soale bojone model-model spring bed ngono kuwi. Iki lah mudeng spring bed. Bojo-bojo saiki awake lemu-lemu nganggone klambine sing japret-japret. Lah kaya spring bed lho. Kelindung kelindung kelindung kelindung. Ngono jalan kaya gelegel kaya bebek mentok ora payu. Kaya ngono mbok pamer ke dondo, nduk awak elek tuh, tutupane malah nganggo gombor malah selamat. Wah gombor-gombor Islam itu agama yang luar biasa. Nganggo jilbab kon gombor, nganggo iki kon gombor, iki maksudnya apa? Ngamanke awakmu sing elek kuwi lho. Udu sing apik wis dong Islami mudeng kowe iki mesti barano ngliwet ngono kuwi jadi Dadi nganggo gombor ben aman. Lo kamu kok pakai baju gombor? Lah ini agama yang memerintahkan gayane ngono. Padahal awake wis ora apik blas ngono. Wis aman to. Modelnya rambutnya gundul, kon nganggo jilbab karo agama tambah kebenaran. Alhamdulillah Gusti, tapi niatnya ya aja ngilangi gundule lo ya. Maksudnya jilbab ya karena mengikuti Allah dan Rasulnya. Akhirnya si orang itu pingsan. Pingsan sama si wedok iki wong semaput arep digopo karo wedok kuwi. Di di di luar geret karo wedok kuwi kok ning arep pintu. Wis ora iso apa-apa semaput kok. Wong wedok iki pokoke anggere golek lanang sing iso apa-apa. Iso duwite, iso kabeh. Lho kadang wong tuwek kaya leh ngekek wong wedok umur 20 tahun sik gelem apa sebabe? Ya iku fulus. Lah wong tuwek kaya ngono kuwi apa? Ora iso apa-apa. Assalamualaikum. Ngono Gor kantongnya gede tok. Wang wedok jek golek kaya ngono. Ya, loh saya itu lebih bagus melayani orang tua dari yang muda. Yang wedok rada orang waras. Hati-hati, ibu-ibu, putri-putri jenengan dicekeli. Gondel nang tanggal 25 sama tahun baru. Nek orang mbak gondeli minggu jadi setan-setan kabeh. Sing lanang barang ya ngono. Aja nganti metu saka omah terompetan. Sekarang-sekarang ini juga minta maaf toko-toko ya warung-warung ojo gelem kerja karo kafir-kafir suruh pakai anunya apa center class delan ning toko-toko wong edan dan wedok-wedok Islam jenenge Nurjana jenenge Siti Marfuah lah ganti yang jenengmu jadi jingle bell ngono wae akalmu lho lho kalau gitu nanti saya ndak boleh kerja metu Metu kabeh saka toko kuno gendang rampung tokone gen tutup orang nek sing kerja, bose kon kerja dhewe. Akale. Ah, ini sekarang ini saya kira ini ini toleransi agama yang kentir ini sekarang ini sekarang ini. Ini bukan agama toleransi ini, ini penghinaan untuk agama. Kalau toleransi agama itu bukan begitu. Saya sebagai bos orang muslim, sewaktu misalnya pegawai saya ada orang yang Nasrani, saya liburkan untuk pegawai Nasrani, silahkan. Anda ada ada hari ulang tahun Anda, hari raya Anda, Anda buat di kampung Anda. Di toko saya tidak boleh Anda masang macam-macam. Saya muslim. Saya kasih kesempatan untuk dia tapi di luar. Tidak saya paksakan untuk yang pegawai muslim nih hari raya tak kon nganggo gaji klambi koko, tak kon masang jenggot orang. Tidak pernah saya begitu kan? Lah kok ini sekarang modelnya anyar-anyar. Loh ini beb ini supaya agama ini jangan sampai dibedakan. Ada di mana pulau itu. Antara semua agama jadi satu. Wis ruwet kuwi malahan. Itu yang merusak bangsa kita itu ya hal-hal seperti itu. Mungkin biar ki negara ki orang pernah rusak, jalan dewe-dewe dan Islam itu adalah agama yang damai, agama yang menghormati agama lain. Itu Islam. Tidak ada Islam itu perintah-perintah nanti pas hari raya kue kan kudu melu takbir Allahu Akbar. Tidak. Lah kok iki sing non muslim malah suruh pakai model Santa Claus. Lah model gendok saya saya kuwi. Gelem wae. Nah, pas delalah saya pergi ke satu tempat, saya lihat dulu Santa Clausan. Ada saya langsung copot set set didelik ke. Tak omong mbak, mbak saya pinjemmu saya pakai. Duh, menurut HP boleh, boleh gue ngampleng rahimu. Hmm. Lah kok kamu takut sama saya? Kamu malu sama saya? Ada apa? Rezeki yang didapatkan dengan cara seperti itu haram. Ki fatwaku dhewe. Sing enek sing ke ya padha ora waras kuwi. Lah ada apa saya kerja di tempat orang itu kerja itu ya kerja tidak ada urusan kerja dengan agama. Kerja itu jangan disangkut pautkan agama. Hati-hati, jangan mau. Kalau sampai bosnya nesu dan diusir sama bosnya pulang. Kalau sampai dicaci-caci sama bosnya lapor sama Habib Syekh, tak lapor ke polisi. Tidak ada hak dia untuk mengantukan begitu, tidak bisa. Islam ya Islam, kafir ya kafir. Lakum dinukum waliyadin. Silakan kalau tokonya orang kafir mau pasang itu tanaman natal, tidak apa-apa. Jangan tokonya orang Islam biar kelihatan anu supaya kelihatan toleransi tanaman natal juga dijual. Iki Islam tekok, mudeng. Orang bertenam kok kasar men tapi orang ora dikasari kok ngene uteke ora nampa kuwi. Heran manusia-manusia juga. Ini ada apa? Saya kadang sumpah delok ngene-ngene Cukup, cukup. Lah itu ada kiai yang bicara bahwa agama itu semua sama. Kiai ini kan melebu kafir. Kan melebu Nasrani nek mengatakan semua agama itu sama. Kalau ada seorang orang ulama yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, tidak ada bedanya. Ayo kamu masuk ke Hindu. Wong padha wae kok dadak kowe melu tahlilan ngopo? Minggat kok ana Hindu. Kamu ini perusak-perusak agama. Ngono no kiai-kiai atau habib ini ada yang seperti itu. Tidak ada semua agama sama. Al-Quran mengatakan tidak sama kok inna dina indallahil islam. Lah kok lambemu wong Islam ngaku kiai sisan atau ulam abib atau siapa mengatakan semua sama berarti mereka ini penipu-penipu agama. Penipu agama. Kalau ulama itu ya menjerumuskan umat ini bagaikan kapal yang tenggelam di lautan. Karena apa? Di dalamnya banyak umatnya, umatnya melu keliru. Akhirnya umatnya melu-melu. Tidak apa-apa. Doa lintas agama ini doanya wong edan. Mudeng nih. Jangan mikut-mikut. Kalau ada kiai jenengan apa Habib jenengan mengatakan itu boleh, itu Habib kiai ngene. Miring. Stres. Karena dia tidak dapat amplop, biar amplopnya tambah gede dia mengatakan seperti itu supaya ternama. Malah justru dia terhancurkan dengan perbuatan-perbuatan dia seperti itu. Islam itu wibawa. Islam punya harga diri. Islam itu di atas. Bukan Islam dipermainkan seperti saat ini. Indonesia ini suwi-suwi kok hilang agamanya. Agamanya apa? Agamanya toleransi itu tadi. Akhirnya sesu, saya mikot jingle bell, jingle bell, jingle Misalnya ngono gue. Lah kok apal baik aku biar ya dodolan kasete. <laughs> Misalnya Eh, tidak apa-apa itu lagu bagus itu. Itu ya wong kafir. Kita tidak apa-apa. Niatnya juga karena Allah, Tuhan yang sama. Sama piye. Sekarang hati-hati, ada orang-orang kafir yang punya terbangan juga. Punya terbangan. Kelompok kafir di tempat peribadahan mereka dengan terbang. Anak-anak kita tidak faham, dikira itu selawatan kayak Habib Zai. Padahal <laughs> itu nanti istrinya lain. Ya, makanya tadi Wongi sing pinter, orang tadi wong sing bodoh. Tadi Wongi pinter, ngerti ya ilmu. Ilmu itu penting, golek oh ilmu. Harus tahu pokok-pokok din ini. Mana yang boleh, mana yang tidak itu harus tahu. Kalau ndak yang ini iki. Gara-gara fulus gaji sak yuto gelem jadi Santa Claus. Nganggu pocongan itu kan tidak apa-apa, Beb. Lo aja nganggu pas tanggal 25. gue pas Maulid Nabi Zisan. Ini lah. Lo itu kan ini man tashabbaha biqaumin bahwa minhum niki dalil siapa yang mengikuti kaum atau me, mengikuti jejak mereka atau kaum-kaum yang kafir, coro-coro mereka, pakaian mereka, mereka termasuk golongan tersebut. Sekarang kita ini maaf-maaf, mau memakai pakaian muslim aja kita malu, Apa nengok tahun baru? Malam tahun baru saya ini lucu tenan, delok jamaahku iki nyeneng gitu, tenan. Selawatan yo kebak, tapi nggak maksiat yo melu. Punya dua pakaian. Nyeneng kita lihat delalah pakaiannya luruh. Malam tahun baru itu saya di Masjid Sikap dulu itu membuat acara dikir. Nangis ini. Ini seakan-akan sudah dusun hilang kabeh. Metu ganti kelambi. Kelambi sing cangklongan tok rambutnya digait jalak shit. <laughs> Nganggu anting-anting palsu, dicepit kayak terus tok. Terus gayane motone dipiye-piye kaya wong mendem, padahal ora mendem. Seneng dek nenek diketok kaya mendemi seneng. Lebah lho lu anak-anak kita ini kadang nanti di rumah itu mainan dengan gayanya kayak drunken master misalnya. Ini niru-niru yang mendem-mendem. Coba tiru. Mbok niru Khalifah Umar bin Khattab. Niru acara film-film yang ada filmnya Khalifah film Salahuddin Al-Ayyubi. Niru para kiai-kiai, para ulama pakaiannya. Walah beb niru kaya ngono sapa sing gelem. Alah lah. Tak kandhani wong sing paling setia kepada istri dan keluarga itu kiai. Allah piye kok lah iya kiai sing tenanan lho. Bukan saya mengatakan kiai sing bangsa mau kuwi mau ora. Ini kiai yang alim-alim betul, mereka sangat setia. Karena mereka tahu agama, mereka tahu cara-cara agama, tahu berkeluarga. Lah sing modal sotiron-sotiron nanteng-nanteng ora mudengan blas. Carane kumpul karo bojo ki piye, Gantung bareng. Kuwi bangsa ora mudeng. Kalau orang yang mudeng wuduk dulu. Lah mudeng ilmune anake jadi ya waras-waras. Wong carane karo bojowe ora mudeng, carane mangan ya ora mudeng, ndonga mangan ya ora mudeng, bakdal mangan ya ora mudeng, arep turu ora mudeng, arep dadi keluarga sing apik. Ya, sini tadi kepancing apa gara-gara mau isu aku nonton TV kuwi ya Allah, ya Allah. Masake <laughs> Siti Nurjana mengikuti acara Natalan. Jenenge Siti Nurjana, Terus ada lagi kemanten suami istri yang sudah Mu'alaf ngakunya tidak ngono kowe aku tak kuampleng sirahe kowe. Saya pernah mu'alaf, ora butuh kowe dadi wong Islam. Saya ndak butuh kamu, hei artis. Artis wiji sing wedok iki arep apa? Ngedol agamamu demi wong lanang kaya ngono. Wis wis wis ya ora ora kanggo. Lho nek misalnya wong lanang iki seumur hidup sampai kiamat itu dia hidup terus iso ngopeni kowe ora apa-apa kowe murtad kowe. Paling kowe umur 40 50 tahun wis loyo ora iso apa-apa kok dadak murtad. Eman-eman murtate. Ibu-ibu nek punya anak-anak putri-putri maupun bapak laki-laki dikasih tahu, golek jodoh sing muslim muslimah. Ojo golek jodoh katanya mau masuk Islam, tidak ada katanya. Wis golek sing cetha Islami urung tentu waras apa neh katanya. Sing cetha Islam kat lahir urung tentu jadi wong soleh-soleh ah, urung tentu. Apalagi katanya mau masuk Islam, orang mungkin jadi waras. Jangan terus kadang orang tua zaman sekarang itu membeli, memberi toleransinya. Anaknya dipersilahkan datang ke rumah. Sing kafir Untuk ditarik-tarik pancing-pancing siapa tahu masuk Islam. Belum masuk Islam wis turu bareng sih. Ngono wis kebacut melenting. Nah. Baru ya Allah Gusti pripun niki. Dugi ngene Kiai Pak Yai ya, putra kula Allah wis pun melenting sampun. Nggih niku mangurusi piyambak. Wong sing gawe melenting ya awakmu ya hati-hati hati-hati ibu-ibu waduh benci sama yang tidak baik itu boleh ya benci kepada ketidakbaikan itu boleh tetapi kita tidak merasa lebih baik daripada orang yang jelek gitu loh ya insyaallah itu pesan saya karena ini nanti liburnya panjang 25 itu hari Natal merasa melu-melu bagaimana mengucapkan selamat Natal orang itu ayo ngomong ngomong lu enggak apa-apa Beb, ora apa ora entuk. Tidak boleh menengok wae. ini ada orang yang mau merasakan merayakan Natal, rayakan, dijaga jangan sampai mereka ini merasa terganggu dengan adanya kita. Ada perayaan Natal misalnya tetangga kita orang kafir merayakan Natal, kita ki kudu jaga. Aja nganti enek wong Islam sing misu-misui oleh itu. Dosa itu. joko nentapi kita tidak terus datang membawa sesuatu. Eh, selamat Natal dan Happy New Year. <laughs> Wong desa mu mambu. Kaya mau kok kepingin neng neraka. Lebih masuk gitu dok masuk neraka saya tidak mengatakan masuk neraka dan tidak neraka. Tidak usah ada toleransi dalam hal itu. Saya tidak membutuhkan orang kafir mengucapkan kepada saya selamat hari raya Idul Fitri maupun Adha dan saya tidak akan mengucapkan kepada orang kafir selamat Natal. Tidak mungkin. Dewi-dewi tapi ini ajak makan bareng ayo. Dek besok saya ajak makan bareng, silahkan mangan orang apa-apa. Oh, itu boleh kok. Dagang sama orang kafir boleh. Rasulullah itu pinjem sama orang Yahudi. Boleh, bukan tidak boleh. Cuman yang tidak boleh itu segini-gini gini. Wah, itu katanya ulama itu boleh ulama rotok gini, gini, wae Ngombian orang enak. Ulama sing tegas. Jangan terus di diseleweng-selewengkan. Itu menurut orang sanggolek dalil. Arab apa toh kamu mengucap-ucap Natal barang? Apa toh kira-kira dapat apa kamu di situ? Lu saya nanti dilem. Orang mungkin dilem bareng ngucap Natal gue misui Yang penting kamu tidak menyakiti mereka, kamu tidak membuat mereka itu apa gelisah dengan adanya kamu. Umat Islam itu tidak boleh membuat gelisah masyarakat. Umat Islam itu harus membuat tenang masyarakat. Umat Islam itu harus mendukung semua masyarakat, tetapi dalam urusan duniawi, bukan urusan ukhrawi. Kalau sudah urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Ya, jelas. Sopo wahai orang sah takok neh. Bib kira-kira mengucap natal boleh tidak? Orang itu. Lagi pacar saya, wis mlebu neraka bareng pacar musisan, mlebu kafir wae kendang rong, Surga ki rada selo sithik. Gara-gara wong Indonesia saiki seneng karo wong kafir, melebu kafir kabeh. Alhamdulillah kapling-kapling ning surga ki punya orang Indonesia rada rada kurang. Ngono lho. Lah kok piye malah aneh-aneh ya? Ini saya tahunya ya akhir-akhir ini dulu zaman kiai saya dulu tidak pernah ada. Kiai-kiai saya dulu itu luar biasa. Dihormati wong kafir, lan menghormati wong kafir. Tapi bukan urusan gini-gini. Wong kafir-kafir teko nggon kiai ku ki selamat ngambung. Tapi nek suruh mengatakan selamat Natal tidak pernah. Gitu loh. Lah saiki kiai ini dibayar, HPP dibayar, ulamanya dibayar, tidak semua loh ya. Rata-rata. Kaya ngono jadi dibayar untuk mencarikan dalil. Ulama su, ulama dunia itu pertama kita tanya, bagaimana Pak ulama ini riba kira-kira halal atau haram? Wah haram sebab orangnya amplope. Delok amplope dibuka ya amplop. Rodok kandel sidik. Bagaimana menurut coba nanti saya carikan dalil. <laughs> mulai saya carikan dalil sebab amplopnya sak yuto. Delilah waktu memencarikan dalil gimana Pak? Ulama sudah dapat? Belum. Cek. Seket yuto. Lah itu kalau menurut saya tidak masalah. Soalnya ada pendapat. <laughs> Seket yuto. Iki ulama kaya ini iki lambe ning kuning akhirat dicekel kalau malaikat ning neraka guntingi kabeh. Lambene diguntingi. Apa iya ta, Beb? Ya percaya percaya ngono. Ayo kita piknik sama-sama ke neraka kita lihat. Makanya kita lihat begini di neraka loh itu di, di, di, di surga itu banyak bidadari di neraka pun juga banyak orang cantik. Artis-artis katanya banyak di sana. Katanya ya tontonan kene kau nek dari ayu ora saya sing ayu neraka gue Ya, ya hati-hati, hati-hati banget. Kelihatannya sepele-sepele tapi mengganggu iman ini. Imannya jadi hilang gara-gara kayak ini. Karena di otak masyarakat saat ini hidup adalah duit, duit adalah hidup. Gitu loh. Selain duit tidak ada yang bisa buat hidup. Itu pendapat keliru. Pendapat yang benar, hidup itu adalah apa? Dikatakan dari dalam kehidupan hidup kita ini, hidup itu adalah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Itu namanya hidup. Orang yang menjalankan perintah Allah ini tadi akan mendapatkan itu. Anu. Termasuk tadi seorang laki-laki setelah dikeluarkan dari rumah itu, bapaknya marah nih. Digeret kalau bapaknya diangkat, dibawa ke rumah. Di rumah itu pucet orang ini. Pucat luar biasa sampai meninggalnya. Dikubur. Setelah dikubur sampai dikubur di situ ada suara dari kubur. Sayyidina Umar mengatakan bahwa orang yang takut kepada Allah dia akan mendapatkan dua surga dalam Al-Qur'an. Jannatul dunia wa jannatul akhirah. Orang yang meninggal ini mengatakan dengan suara dari kubur itu keluar, aku telah mendapatkannya wahai Umar. Sebab apa? Karena dia takut kepada Allah. Waktu itu perempuan telanjang dia takut, takut nanti saya ini di neraka gimana? Semaput. Setelah semaput meninggalnya pun itu dalam keadaan takut kepada Allah. Akhirnya dia mendapatkan surga. Lah kita ne takut kok ditutup ya ora apa-apa iki ora usah wedi sik wis tuwa takut nah tuwa ora iso apa-apa. Wong tuwa ki antan delok apa wis ora nafsu blas. Ya, jadi mumpung kita ini masih ada kekuatan, ada kenikmatan yang Allah berikan. Kalau ingin mendapatkan nikmat di dunia, nikmatul akhirah, jannah di dunia, jannah akhirah, pegang betul-betul rasa takut kepada Allah. Terus di mana kejadian apapun kita rasakan ya Allah, kalau saya memakai pakaian-pakaian cara-cara Yahudi dan kafir, berarti nanti saya di surga tidak saya tidak mungkin bisa masuk surga dan tidak bisa berjumpa Rasulullah karena saya hanya meniru orang-orang kafir, orang-orang yang tidak tahu bagaimana keadaan mereka nanti. Yang saya ikuti bukan para kiai, bukan para ulama, bukan para orang-orang yang solihin. Akhirnya saya takut, ya Allah, saya takutlah. Takut yang seperti ini nanti yang akan membawa dia bahagia. Dunia dan akhirat. Tapi kalau tidak, ya entenono entuk dit sak yuta tapi mumetnya terus sampai kiamat yang jero kubur mumet ngerti ya aku biar melu apa sih disampaikan apa Syekh orang melu nganggo pertama sama malaikat kok ditakoni la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha semua yang kamu lakukan sewaktu kamu memakai pocongan Santa Claus ini tadi anda akan ditanya sama malaikat, "Gopo kowe kanggo kuwi?" Karena saya menurut perintah merdu apa namanya bos saya kalau tidak itu tidak dapat duit. Oh ngono, gue kan melu wong kafir-kafir ngono gelem-gelem, pleng. orang percaya aku mati oh sik sing gue ngono. gue nek iso SMS-an tak titipi HP. SMS-an oh bener bib ngono bae. Itu orang-orang yang mati nih iso SMS tak titipi tak titipi HP. Korban HP orang apa-apa, ben mudeng. Allah ini luar biasa. Supaya manusia itu tidak timbul rasa takut yang berlebihan dan dia sama Allah dikasih lupa. Ayo saya enak, saya mati ya, wis rampung, urusane tinggal ditugak tunggak sing urip kon percaya.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 Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita yang madhab syafi'i, hukumnya wajib. Kenapa? Karena termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu tujuh ayat, madhab syafi'i, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, kita baca lagi, Wa qira'atul fatihati bil basmalati wat tasdidatil arba'a asyrata wa ikhrajid dhadi min ad dhai wa laysa fil fatihati dha'an itu rukun salat yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah Komplit baca basmalahnya juga Kemudian tasdidnya 14 Dan 14 tasdid itu dibaca semuanya Baca semuanya. Kemudian makhrajnya juga dibenarkan. Ini kalau kata Habib Ahmad bin Zain harus dibedakan ketika mengucap dot dengan dot. Kenapa? Dalam Fatihah yang ada cuma dot, huruf dot tidak ada. Kemudian syarat-syarat Fatihah yang lain yang ada di kitab yang lain diantaranya adalah harus urut Fatihah. Tidak boleh ayat 1, 2, 7 kemudian balik ketiga 3, enggak sah. Tidak benar itu. Kemudian diperhatikan huruf-hurufnya Fatihah. Jangan sampai ada huruf yang enggak kebaca. Nah, kita contohkan contohnya kan Alhamdulillahirrabbilalamin alamin. itu kan ada antara mim sama nun kan ada yaknya. Jadi harus panjang min kalau alamin gitu berarti huruf ya-nya hilang. Berarti dia sudah menghilangkan satu huruf daripada bacaan Al-Fatihah, nggak sah. Kemudian tasdid juga diperhatikan. Kemudian Fatihah itu juga dibaca sekiranya kalau kita tuh sholat sendiri, Fatihah itu dibaca sampai diri kita itu dengar. Diri kita itu dengar daripada bacaan Fatihah tersebut. Jadi kita itu yang yang baca itu dengar bacaan Fatihahnya. Kemudian ketika Fatihah tidak boleh disela-selai dengan bacaan zikir yang lainnya. Kecuali seperti kalau orang mengucapkan amin boleh. Tapi kalau baca Fatihah kemudian disela-selai dia baca surat kemudian baru melanjutkan Fatihahnya, nggak boleh. Jadi Fatihah itu dibaca urut Kemudian berturut-turut bacanya, hurufnya diperhatikan, kemudian tasdidnya juga diperhatikan. Sekiranya kalau bacanya itu sir, dirinya sendiri kedengeran. Kemudian yang wajib baca Fatihah itu semua orang yang sholat. Yang jadi imam baca Fatihah, yang jadi makmum juga baca Fatihah, yang sholat sendiri juga baca Fatihah. Kecuali makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang mana dia itu datangnya telat sekiranya nggak mungkin cukup untuk satu kali baca Fatihah di situ. Makmum masbuk. Adanya makmum masbuk kalau istilah imam masbuk nggak pernah ada. Masa imamnya telat. Ya, makmum masbuk. Sekiranya gambarannya gini. Saya mau sholat jamaah. Imam sudah baca surat. Kebetulan imamnya baca suratnya ina atau inah Nah saya baru tak takbiratul ihram. Kira-kira imam baca surat inna Atohina. Kemudian saya baca fatihah kira-kira nututi tidak? Kan enggak kan? Nah waktu itu ketika saya dalam keadaan seperti itu namanya masbuk. Kalau dalam keadaan masbuk, saya langsung baca fatihah, dapatnya berapa ayat imam ruku, saya wajib untuk ikut ruku. Itu makmum masbuk. Jadi kalau kita telat imamnya sudah baca surat, tidak usah pakai baca doa iftitah kita. Langsung baca fatihahnya aja. Itu ketentuannya apabila kita itu jadi makmum masbuk. Dan kalau seandainya kita tuh sholatnya sendiri, kemudian sholat sendiri di waktu maghrib, isya dan subuh, kan sunnah dikeraskan suaranya. Sekalipun kita sholatnya sendiri juga sunnah dikeraskan suara. Sama seandainya kalau kita jadi imam. Jadi imam kan maghrib, isya, subuh dikeraskan suara. Nah, kalau munfarid orang yang sholat sendiri juga sunnah dikeraskan suaranya. Sekarang ini tadi baru teori Al-Fatihah. Praktek Al-Fatihahnya tadi saya sudah pamit sama Habib Syekh. Saya minta ini kan di tengah-tengah kita guru kita Romo ya Abdullah saat ini bacaan Fatihahnya bagus. Suaranya juga enak, tajwidnya juga ahli, fasihnya juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Kira-kira kalau beliau kita minta baca Fatihah jenengan setuju nggak? Ya setuju banyak ya berarti ya. Ah, iya. ya. Nggih, guru kita Habib Muhammad. Kula tak maos jenengan nderekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Sin itu makhrajnya gigi serinya ditatap ke sedoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin الرحمن الرحيم Rahim Maliki Yawmiddin terdapat perbedaan tapi biasa yang ada di Indonesia mengikuti madhabnya Imam Hafiz manya tetap dibaca panjang Matobi'i maliki yaumiddin biasanya yang menjadi masalah kalau yau biasanya rodok condong ke o itu tidak ada yau yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم Shot, sin harus dihati-hati. Sin tadi giginya seri ke Ihdinas siratal mustaqim. Dibaca sin itu istilah hipot mecece kalau ya nek ngajarin niku mustaqim. Mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Saya akan praktekkan cara membaca karena biasanya dibaca cepat maka harus diwasolkan dan harus dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyaka na'budu Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين jadi wasal wasal harus wasal kula wangsuli Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ada pelajaran tajwid yang biasa rotok melenceng Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa mim bertemu wa'u itu sama-sama Idhar syafawi tapi yang lebih ditekankan karena wau bertemu mim ber, mim sukun bertemu wau atau fa itu idhar syafawinya harus benar-benar ditekankan ghairil maghdubi alaihim waladdallin karena kalau lenceng sedikit, sedikit itu terjadi idgham nanti ghairil maghdubi alaihim wa wim wa nah, jadi menjadi idgham ghairil maghdubi alaihim waladdallin Sambut. Terima kasih untuk guru kita Ustaz Abdullah Sa'ad Tadi beliau kan minta katanya kepengen meninggal di tempat ini masih ngajar Model begini kan InsyaAllah mudah-mudahan dikabulkan Ini ngojo saiki ya kalau mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dipanjangkan usia oleh Allah Bib Syekh, Ustaz Abdosa, Ustaz Ansori semuanya Cukup ini bisa kita sampaikan Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh